dokter yang menangani. Dokter menjawab karena ada gangguan di otaknya, akibatnya anak ini akan menderita cacat atau lumpuh. Kemungkinan akan menjadi buta, tidak bisa melihat, atau idiot. Kami menganggap dokter ini masih belum berpengalaman, jadi kami bertanya kepada dokter ahli spesialis anak yang terkenal di Damaskus. Jawabannya sama, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Kami tanyakan lagi kepada tiga dokter lagi. Kemudian bayi tersebut dibawa ke rumah sakit. Semua dokter berpendapat sama tidak berubah. Ayahnya sampai berharap kalau anaknya lebih baik meninggal dunia saja. Ia kasihan kepada anaknya dan berpendapat kematian anak bayi lebih ringan dibandingkan si bayi tumbuh besar menderita sepanjang hidupnya. Walaupun ini pendapat yang keliru tentunya. Selanjutnya, Kemudian bayi tersebut dibawa ke dokter lain dan dokter berkata, "Semoga Allah menyembuhkannya." Dokter tersebut memeriksanya dan memberikan obat. Subhanallah, setelah enam bulan kemudian bayi tersebut sembuh seperti bayi-bayi lainnya. Tidak ada yang dikhawatirkan. Sekarang umurnya 12 tahun, sehat walafiat, bergerak dan bermain. Anak ini cerdas dan menonjol dalam pelajaran di sekolah apa rahasianya? Ya, sesungguhnya Allah Al-Fattah, Maha Membuka. Mereka telah menutup semua pintu, tapi Allah lah yang Maha Membuka pintu kesembuhan. Dinukil dari kitab Mausu'ah Asma'ullah Al-Husna, juz pertama halaman 241 dan 242. Seberat apapun sakit Anda, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Tetaplah optimis dengan kesembuhan dari Allah Berdoalah dan berikhtiarlah dengan jalan yang disyariatkan atau dibolehkan oleh Islam. Bersedekahlah. Jika Allah menakdirkan belum juga sembuh, bersangka baiklah kepada Allah. Banyak kebaikan yang Allah berikan bersamaan dengan sakit Anda jika Anda ikhlas, sabar, dan riba dengan takdirnya. Ada seorang ulama dari Mesir dalam ceramahnya menceritakan kisah nyata yang ia dapatkan langsung dari pelakunya, seorang profesor yang bersumpah kepada Syekh bahwa kisah ini benar. Profesor tersebut sakit, ada penyempitan di jantungnya. Ia berobat ke London, ke Inggris. Pihak rumah sakit setelah memeriksa dengan teliti memutuskan untuk mengoperasinya. Profesor tersebut minta waktu beberapa hari untuk pulang dulu ke Mesir dan menemui keluarganya serta menyelesaikan beberapa urusan penting. Ketika di Mesir, saat profesor berjalan melewati pasar, ada seorang ibu di samping penjual daging sedang memungut sisa daging yang jatuh di tanah. Ia penasaran dan menghampiri ibu tersebut dan menanyakan apa yang dilakukannya. Ibu itu berkata bahwa anak-anaknya yang yatim sudah enam bulan tidak makan daging. Ia tidak punya uang untuk beli daging, jadi ia memungut sisa-sisa daging yang jatuh ke tanah saat penjual daging memotong daging. Profesor itu terharu dan langsung pesan dua kilo daging agar diberikan kepada ibu tersebut dan membayar kepada penjual daging untuk 96 kilo untuk 48 kali pembelian diberikan secara kontan di muka supaya si ibu itu setiap pekan bisa mendapatkan 2 kilogram selama setahun penuh. Ibu tersebut menangis, terharu, dan gembira mendoakan profesor. Ketika profesor itu pulang ke rumah, anak gadisnya berkata, "Wahai ayah, wahai wajah ayah sekarang ceria dan gembira, tidak seperti ketika keluar rumah." Ayahnya menceritakan apa yang dilakukannya kepada ibu janda di pasar. Anak gadisnya berdoa, "Ya Allah, sebagaimana ayahku telah membahagiakan anak-anak yatim, maka bahagiakanlah beliau dan berilah kesembuhan untuknya. Subhanallah, profesor tersebut tidak merasakan sakit lagi di jantungnya. Fisiknya yang sebelum ini selalu lemah, sekarang ia merasakan kuat dan sehat. Ia tetap berangkat lagi ke Inggris untuk melakukan operasi jantung. Dokter memeriksa ulang jantungnya dan ternyata tidak ada penyempitan sedikit pun. Pihak rumah sakit memeriksa berulang-ulang dan merasa keheranan. Allah Maha Penyembuh telah menyembuhkan sakitnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Al-Fattah Maha membuka membuka pintu kesembuhan untuk hamba-hambanya. Tentang membuka pintu jodoh, seorang sepasang suami istri tinggal di Jeddah, di Arab Saudi, mempunyai satu anak perempuan semata wayang. Anaknya tunggal, Gadis itu tumbuh dewasa dan berharap untuk segera menikah. Ia menginginkan memiliki pendamping hidup seorang laki-laki saleh yang takut kepada Allah, yang bertanggung jawab, yang dapat membimbing, melindungi, dan menyayanginya. Begitulah impian kebanyakan wanita tidak muluk-muluk dalam memilih kriteria calon suami. Sampai usianya 37 tahun, belum ada seorang pun yang melamarnya. Kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Mereka berdua gelisah. Para tetangganya memikirkan bagaimana jika kedua orang tuanya wafat. Dia akan hidup sebatang kara karena ia tidak memiliki seorang kerabat pun di Jeddah. Ketika beban terasa semakin berat, hidup terasa semakin sempit, datanglah pertolongan Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra memberinya rizki dari arah yang tidak ia sangka. Subhanallah, Allah Al-Fattah membukakan pintu jodoh untuk gadis tersebut dengan kedatangan seorang pemuda soleh yang berumur lebih muda darinya. Ia datang menemui ayah gadis tersebut dan melamar anak gadisnya. Akhirnya keduanya menikah dan sekarang hidup bahagia. Allah karuniakan kepada keduanya empat orang anak, ayah dan ibu wanita tersebut wafat tidak lama setelah anak gadisnya menikah, tidak sedikit wanita baik janda maupun gadis yang telah berumur lebih dari 40 tahun, akhirnya mereka menikah. Janganlah kaum wanita yang belum mendapatkan jodoh putus asa dari rahmat Allah. Kisah dari Jeddah ini saya dapatkan langsung dari tetangga e, mereka, seorang teman di Jeddah yang tetangganya e, memiliki anak gadis tunggal tadi kemudian orang tuanya dua-duanya sekarang sudah meninggal. Semoga Allah merahmatinya. Dr. Ghazi bin Abdul Aziz Asyamari, direktur salah satu LSM yang mengurusi permasalahan keluarga di wilayah bagian timur Arab Saudi berkata dalam sebuah bukunya, "Saudariku yang kumuliakan, sesungguhnya pernikahan merupakan salah satu dari sekian banyak karunia yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya." Yakinlah seyakin-yakinnya, jika jodoh sudah ditakdirkan menjadi rezekimu, maka ia tidak akan lari kemana. Pasti akan datang kepadamu. Jodoh itu sudah dicatat dan tersimpan di lauh mahfub. Janganlah keterlambatan dalam menikah menjadikanmu gelisah dan stres sehingga mengganggu kehidupanmu. Banyak memikirkan masalah jodoh yang belum kunjung tiba membuka pintu masuknya setan ke dalam dirimu, sehingga membuatmu merasa adanya jin di kamarmu. Segeralah bertaubat dan beristighfar, mengadulah kepada Allah dengan banyak berdoa. Sebelum saya lanjutkan ucapan beliau, sedikit yang membuat kita prihatin, sebagian gadis-gadis yang belum menikah, menginginkan menikah, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan hal-hal seperti pacaran dan lain sebagainya yang menganggap bahwa itu jalan untuk bisa sampai menikah. Padahal banyak sekali dengan alasan ingin mengetahui terlebih dahulu karakter calon suaminya dan seterusnya itu adalah hal-hal yang e, merupakan pelangkah-langkah setan yang bisa akan menjerumuskan kepada hal-hal yang lebih buruk lagi. Makanya Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati zina. Hal-hal yang dapat mendekati saja sudah di, dilarang. Semoga Allah melindungi kita dari jalan-jalan yang dapat mendekati kepada zina. Semoga Allah melindungi anak-anak putri kita, keluarga kita semuanya. Saya lanjutkan ucapan Dr. Ghazi, "Saudariku yang kumuliakan, ketahuilah keterlambatanmu dalam menikah sesungguhnya baik untukmu." Anda mendapatkan limpahan pahala dari Allah, ampunan dari dosa-dosamu, dan derajat yang tinggi di sisinya. Sabarlah menghadapi ujian hidup. Surga itu mahal. Penghuninya adalah orang-orang yang sabar dan ikhlas. Bersangka baiklah kepada Allah. Optimislah selalu dan yakinlah akan kekuasaan Allah sehingga Anda dapat terus melangkah dan menikmati perjalanan hidup ini. Menikah hanyalah salah satu terminal, tapi bukan tujuan dari perjalanan kita. Menikah hanyalah salah satu terminal, tapi bukan tujuan dari perjalanan kita. Kemudian beliau melanjutkan, saya memohon kepada Allah agar meneguhkan hatimu, mengaruniakan kebahagiaan dunia dan akhirat untukmu. Saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsh yang Maha Mulia, agar mengaruniakan jodoh kepada Anda berupa suami yang saleh. Allahumma amin. Dinukil dari buku Istisyarat Usariyah halaman 431. Wahai <clears throat> pendengar pemirsa, pendengar Radio Hang yang berbahagia, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Isilah waktu dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti menuntut ilmu Islam, berpuasa sunnah, bekerja di rumah, atau di tempat yang aman dari fitnah. Berilah manfaat untuk masyarakat dengan mengajar, berdakwah, atau amal-amal sosial lainnya. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, tetapi itu baik untukmu. Allah Maha Mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Hal itu mudah bagiku. Seorang teman bercerita bahwa ia memiliki sepupu saudara sepupu yang sudah menikah sekian lama tapi belum memperoleh keturunan. Jika teman saya bercerita kepadanya tentang anak-anaknya, maka saudara sepupunya menitikkan air mata, menangis sedih, mengingat nasibnya karena dia belum memperoleh anak sampai sekarang pun. Sampai saat itu ya. Subhanallah, setelah lebih dari 10 tahun menikah, barulah Allah takdirkan dan karuniakan keturunan sampai memiliki tiga anak. Ketika teman saya bertemu lagi dengannya, dia menangis lagi mengeluhkan anak-anaknya yang bandel dan sulit diatur. Semoga Allah karuniakan kepadanya dan pada kita semua keturunan anak-anak yang saleh yang salehah yang taat patuh kepada kedua orang tua. Bisa kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat 2 sampai 9. Surat Maryam, surat nomor 19, ayat 2 sampai ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Qala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiban walam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya. Dia, Nabi Zakaria alaihissalam berkata, Ya Rabku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Rabbku. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Yarithuni, wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub dan jadikanlah dia ya Rabbku seorang yang diridhoi. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Allah berfirman, Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Qala Rabbi, anna yakunu li hulamun wa kanat imra'ati aqiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Dia Zakaria berkata, Ya Rabbku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah berfirman demikianlah. Rabbmu berfirman, Hai, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan hal itu sebagai menjadi mudah. Dan tidak ada sesuatu yang sulit engkau jadikan sesuatu yang sulit itu menjadi mudah jika engkau menghendaki. Banyaklah beristighfar. Allah berfirman mengisahkan dakwah Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Di surat Nuh surat ke-71 ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan dakwahnya Nabi Nuh فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia maha pengampun. Beristighfarlah kalian, mohon ampun kepada Allah. Kemudian ayat sebelasnya, nya yumdidkum bi عليكم مدرارا banina بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, hujan rahmat. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, suatu hari datang kepadanya seseorang mengadu tentang kebunnya yang kering. Beliau mendengarkan pengaduan itu dengan penuh perhatian, lalu beliau menasehatinya dengan singkat beristighfarlah. Tidak berapa lama datang orang lain lagi mengeluhkan kemiskinannya. Beliau pun hanya berucap beristighfarlah. Datang lagi orang yang ketiga mengeluhkan belum memperoleh anak. Beliau pun hanya berucap beristighfarlah. Jawaban beliau itu menarik perhatian seseorang yang dari tadi mendengarkan jawaban yang sama yaitu beristighfarlah. Lalu ia bertanya, beberapa orang mendatangimu mengeluhkan berbagai persoalan, tapi Anda hanya menyuruh mereka semua untuk beristighfar. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab dengan tenang, Aku sama sekali tidak mengatakan apapun dari diriku sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Kemudian beliau membacakan surat Nuh ayat 10 dan 12 sampai 12 tadi. Bagi yang belum memperoleh keturunan, tetaplah bersabar, bersangka baik kepada Allah. Banyak hikmah dan kebaikan dari musibah atau harapan kita yang belum kunjung tiba. Teruslah berdoa, berikhtiarlah dengan jalan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Penutup Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Allah berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asma'ul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna tersebut. Imam Qurtubi rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna. Maksudnya, mintalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, memohon dengan setiap nama yang sesuai dengan permohonan Anda. Anda berkata, "Ya Rahim, yang Maha Penyayang, sayangilah aku, irhamni atau irhamna, sayangilah kami." Ya Rahim, irhamna. Kemudian, Ya Hakim, eh, wahai yang maha bijaksana, tetapkanlah untukku. Ya Razak yang maha pemberi rizki, berilah rizki untukku. Ya Hadi yang maha pemberi hidayah, berilah hidayah untukku. Ya Fattah yang maha pembuka, bukakanlah untukku. Ya Tawab yang maha pemberi taubat, terimalah taubatku dan begitulah seterusnya. Boleh juga Anda berdoa dengan menyebut nama Allah yang lebih umum, kata Imam Qurtubi rahimahullah, seperti Ya Malik, pemilik alam, sayangilah aku. Ya Aziz, yang maha mulia, tetapkanlah untukku. Ya Latif, yang maha lembut, berilah rizki untukku. Jika Anda berdoa dengan menyebut nama Allah yang lebih umum lagi, dengan berkata, Ya Allah. Maka itu mencukup, mencakup semua nama. Tapi Anda tidak berdoa, Ya Razak, berilah hidayah untukku. Tidak. Kecuali Anda berdoa, Ya Razak, berilah rizki kepadaku berupa kebaikan. Karena kemarin dibahas rizki ada sifatnya rizki materi duniawi, ada rizki yang sifatnya ukhrawi berupa keimanan, amal soleh, ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Ini diambil dari kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya. Jadi dari sini juga kita dapati para sahabat Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang menyebutkan Asma'ul Husna itu tidak menyebutkan doa dengan lafad mufrad sendirian. Seperti ya rozak, ya rozak dibaca sekian kali misalnya. Ada dengan jumlah bilangan-bilangan tertentu tidak dengan khasiat-khasiat tertentu kalau dibaca ba'da salat subuh sekian kali nanti akan dapat begini begitu tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tapi secara umum uh, secara umum doalah dengan menyebut asmaul husna nah, ini dengan keikhlasan kita, dengan husnuban kita, dengan memilih waktu-waktu yang mustajab, insya Allah Allah akan kabulkan. iman kepada nama Allah Al-Fattah Iman kepada nama Allah Al-Fattah mempunyai pengaruh positif dalam kehidupan setiap muslim. Di sini saya akan sebutkan empat poin. Yang pertama, menambah rasa cinta kepada Allah dan bergantung kepadanya. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Tidak ada yang dapat membuka segala pintu kebaikan kecuali hanya Allah bisa dibuka di surat Fatir ayat 2. Surat Fatir surat ke-35 ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih wa huwal azizul hakim apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Setelah itu, dan dialah yang maha perkasa, maha bijak, sana. Nikmat apa saja yang tidak diliputi rahmat Allah, maka akan berubah menjadi bala bencana. Musibah apa saja, jika diliputi rahmat Allah, maka akan berubah menjadi nikmat. Ancaman, mara bahaya yang datang kepada seseorang yang mendapatkan rahmat Allah, maka yang ia rasakan adalah keamanan dan keselamatan. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar tapi Allah melindungi. Api itu menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim, memberikan keselamatan. Ia mendapatkan perlindungan dari Allah. Sebaliknya keamanan kenyamanan dan kesejahteraan yang dimiliki orang tetapi dicabut rahmatnya darinya, maka hakikatnya ia terus dibayangi ketakutan, kegelisahan, dan kesengsaraan. Meskipun ia tidur di kasur dari sutra, tapi ia merasakan tidur di atas duri. Meskipun AC ia nyalakan untuk mendinginkan ruangan, tapi ia merasakan panas dan nyala api yang membakar tubuhnya. Semoga Allah selalu menghidupkan hati kami dan merasakan segala teguran dan peringatannya agar kami kembali bertaubat kepadanya, bertawakal dan mencintainya. Ya Allah, kami memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, cinta kepada amalan yang dapat mendekatkan diri kami kepada cintamu. Yang kedua, memupuk rasa takut kepada Allah. Faedah dari mengenal nama Allah Al-Fattah, memupuk rasa takut kepada Allah, takut akan hari perhitungan dan pembalasan dari Allah di hari kiamat. Allah akan memutuskan apa-apa yang diperselisihkan di antara hamba-hambanya dengan benar dan adil. Rasa takut ini membuahkan kehati-hatian dari berbuat zalim dengan segala macam bentuknya. Lebih khusus lagi, zalim kepada manusia dan mendolimi hak-hak mereka. Allah maha adil, maha memutuskan serta maha mengetahui. Allah tidak akan mendolimi seorang pun. Allah akan membalas di hari pembalasan dan menghukum orang yang berbuat zalim akibat kezalimannya di dunia. Allah menyebutkan hari kiamat dengan penyebutan hari Al-Fath, Yaumul Fath. Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka dan mereka tidak diberi penangguhan. Surat As-Sajdah ayat 29. Yang ketiga, optimis akan datangnya pertolongan Allah dan kemenangan darinya untuk hamba-hambanya yang beriman. Bisa dibuka di surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55 surat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي syai'a Wa kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi, dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, beribadah kepadaku, dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang keempat, menjadikan setiap muslim untuk banyak berdoa kepada Allah agar Allah membuka segala pintu kebaikan untuk kita. Wahai Allah, bukakanlah untuk kami. Wahai pemilik semesta alam, Wahai Allah, bukakanlah untuk kami dengan petunjukmu, bukakanlah untuk kami dengan rahmatmu, Wahai Allah, bukakanlah untuk kami perbendaharaan-perbendaharaan rizkimu. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu untuk membuka hati kami, untuk memperoleh kekuatan keimanan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu untuk memutuskan antara kami dan musuh-musuh kami dengan satu kebenaran, karena engkau adalah sebaik-baik pemutus perkara. Wahai Allah, tolonglah kami menghadapi orang-orang yang sewenang-wenang terhadap kami. Anugerahilah kami keamanan dan keimanan di negeri kami dan semua negeri kaum muslimin. Wahai Allah, amankanlah kami di semua negara dan di rumah-rumah kami. Perbaikilah semua pemimpin dan penguasa kaum muslimin. Berilah hidayah untuk kami dan mereka. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ampunilah kami, lapangkanlah dada kami, benarkanlah lisan kami, cabutlah kedengkian dari hati kami. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu untuk mengampuni kami dan orang-orang tua kami, dan juga untuk saudara-saudara kami yang laki-laki dan yang perempuan, untuk guru-guru kami dan kalangan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di hari ketika perhitungan terjadi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Jazakallah heran pada Ustaz yang telah memberikan kajian yang sangat singkat dan padat dan insya Allah bermakna buat kita semuanya. Sahabat Hang, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, kami informasikan silakan nanti SMS ke nomor 0856 dengan nulis dua huruf KI spasi nama dan kirim ke nomor tersebut. Dan juga nanti silakan ke 0778467106 dan 0778468106. Baik, sebelum kita masuk pada session interaktif, kami akan berikan beberapa pesan berikut ini. Anda inginkan produk makanan yang berkhasiat lagi murni? Perlukan makanan tenaga yang penuh nutrisi. Ingin menggantikan cemilan manisan Anda dengan yang lebih sehat? Pilihlah buah kurma segar dari Baroka Foods yang terletak di Al Baroka Hypermart 48 Jochat Road, berhadapan taksi stan Jochat Complex. Pelbagai jenis kurma premium boleh didapati di sini, seperti Atswa dan Safawi dari kota Madinah, kurma Medjol dari Palestina, kurma ambar, kurma Madurotap, dan kurma bertangkai. Lebih dari 20 jenis kurma untuk dipilih. Kini, dapatkan juga kurma-kurma seperti Dabas dan Lulo yang sudah siap packing di bawah jenama Barokah Dates dan Arabian Tours sesuai untuk hadiah kepada sanak saudara dan rekan-rekan. Bukan itu saja, Barakah Food juga menyediakan berbagai jenis buah-buahan kering seperti kismis, buah tin, dan aprikot. Terdapat juga manisan Arab seperti kuma di salut coklat, halawa, dan nougat kacang. Khas bagi penggemar madu, lebih dari 50 jenis madu berbagai kualitas yang sesuai untuk berbagai kegunaan disediakan di Baroka Foods. Di antaranya, madu Mufid Cedar dari kota Yaman Hedromaut dan juga Duani madu samur, dan juga madu campuran habatus sauda. Kunjungi Barokah Food Singapura Private Limited sekarang. Pengedar kurma-kurma premium, Barokah Dates dan Arabian Pulse, madu mufid, coco pulse, dan banyak lagi makanan Nusantara dan juga buah-buahan kering. Kunjungi kami di 48 Josiat Road, berhadapan taksi stand Josiat Commons, atau dapatkan produk-produk kami di cawangan-cawangan Barakah Jamu Center berikut, Josiat Complex, Halwa Pasar Gelang, Blok 201E Tampines, ST2 21, Blok 302, Woodland ST31, Blok 714, Ang Kio AV6, Bunlai Shopping Center. Kunjungi website kami di www.barokahdates.com dan hotline 6291-4247. Dan untuk di Indonesia, Anda bisa mendapatkan produk-produk kami di CV Banang Sali Trading, Perum Genta 1, Blok E nomor 1 Batam, Indonesia. Telepon 0812 778 6527. Dan Anda anda juga bisa mendapatkan produk kami di Mandiri Mart Gedung Karnaval Mall Lantai Dasar. Baraka Food, the best dead store in Singapore. Kembali 106 Hang FM Batam membuka kesempatan kepada sahabat Hang di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk bergabung dalam umroh bersama Radio Hang Batam selama 11 hari yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 30 Mei hingga 9 Juni 2014 yang dibimbing langsung oleh Asatiza Radio Hang FM Batam dengan harga paket mulai dari 2.760 dolar Singapura per orang untuk jarak perjalanan sekitar 6 menit dari hotel ke Masjidil Haram dan mulai dari 2.200 dolar Singapura per orang untuk jarak perjalanan sekitar 15 menit dari hotel ke Masjidil Haram. Harga sudah termasuk tiket feri Batam Singapura pulang pergi, transportasi dari Harbor Front ke Changi Airport Singapura pulang pergi, tiket penerbangan nyaman dengan Saudi Arabian Airlines Singapura Jeddah Direct pulang pergi akomodasi di Madinah dengan Hotel Bahaudin atau yang setara dan akomodasi di Mekah dengan Hotel Luluat Doi of Rahman atau yang setara untuk paket mulai dari 2.760 dolar Singapura per orang dan paket lainnya akomodasi di Madinah dengan Hotel Bahaudin atau yang setara dan akomodasi di Mekah dengan Hotel Badr atau yang setara untuk paket mulai dari harga 2.200 dolar Singapura per orang manasik umroh sebelum keberangkatan bimbingan ibadah dan guide selama di tanah suci perlengkapan perlengkapan ibadah umroh berupa travel bag, tas sendal, seragam, kain ihrom bagi pria, jilbab bagi wanita, dan buku panduan umroh. Transportasi lokal dengan bus AC selama perjalanan, ziarah kota Madinah dan Mekah, makan sesuai jadwal program menu masakan Indonesia, visa umroh, bagasi cuma-cuma 20 kg dan air zam-zam dengan persyaratan paspor asli yang masih berlaku minimal 8 bulan dari jadwal keberangkatan. Nama di paspor minimal harus terdiri dari tiga suku kata contoh Abdullah Zubair Zakaria, fotokopi KTP dan kartu keluarga masing-masing dua lembar. Bagi peserta wanita harus membawa mahrum, akte nikah asli bagi yang berangkat pasangan suami istri, akte lahir asli bagi yang berangkat dengan umur di bawah 16 tahun, buku kuning hasil vaksinasi meningitis, pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih dan fokus wajah 80%, ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 4 lembar. Segera daftarkan diri Anda untuk bergabung bersama sahabat Hang FM lainnya dalam umroh bersama Radio Hang Batam tanggal 30 Mei 2014 ke Radio Hang FM, Komplek Karnaval Mall Lantai Dasar Batam Center, telepon 0778 469 atau ke marketing kami 0813 643 dan 081365278863, email hang106 gmail.com, website www.hang106.com Telkom. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika terdapat kenaikan harga penerbangan, hotel, dan biaya visa, buruan daftar peserta terbatas hanya mulai dari 2.200 dolar Singapura per orang. Madu sidir dan sumur dari Yaman Madu adalah makanan yang sangat berkhasiat. Al-Quran mengiktirafkannya sebagai syifa, iaitu penyembuh penyakit. Manisan madu digelar Raja Ubat dapat menyembuhkan kebanyakan penyakit. Ia adalah makanan untuk kesihatan keseluruhannya. Ia mengandungi pelbagai jenis vitamin, mineral, protein, antiseptik dan enzim yang meningkatkan ingatan dan kecerdasan mental individu. Madu juga mengandungi pelbagai zat galian yang penting seperti kalsium, sulfur, fosforus, zat besi, karbon, magnesium, potasium atau kalium, kuprum, silika, klorin, manganis dan belerang untuk memupuk tenaga dan kesihatan fizikal serta mental. Madu juga sangat baik untuk merawat pelbagai penyakit seperti sakit tekak, sakit perut, masalah penghazaman, lemah tenaga batin, keletihan dan lain-lain lagi. Di antara madu yang terbaik dan sangat berharga adalah madu sidir dan sumur dari Yaman. Rasanya yang enak dan penuh khasiat membuat madu sidir dan sumur sangat diminati oleh orang ramai. Untuk mendapatkan madu sidir dan sumur, sila hubungi pengedar madu sidir dan sumur di Singapura, Malaysia dan Indonesia, Cikgu Rahmat Badri di talian plus 65 65 28 77 31. plus 65 65 28 77 31 atau email rahmatbadri at live.com email rahmatbadri at live.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada sahabat Hang di Indonesia, Singapura, dan Malaysia hadirilah beramai-ramai Dauroh Islam Ilmiah bersama Ustadz Farid Gosim Anus dari Cirebon yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 18 hingga 20 Jumadil akhir 1435 Hijriah bertepatan dengan 17 hingga 20 April 2014 dengan rangkaian Dauro sebagai berikut. Kamis 17 April 2014 pada maghrib hingga selesai dengan tema Tolonglah saudaramu yang zolim dan dizolimi bertempat di Surau Albayan, Tanjung Pinang. Jumat 18 April 2014 pada subuh hingga selesai dengan tema Kisah Ali Zainal Abidin Rohimahullah bertempat di Masjid Sabilul Mukminin Bintan Center Tanjung Pinang, Jumat 18 April 2014 khutbah Jumat dengan tema Kisah Imam Muhammad Ibnul Munkadir Rohimahullah bertempat di Masjid Nurul A'la Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Jumat 18 April 2014 pada Isya hingga selesai dengan tema Biografi Imam Nawawi Rahimahullah bertempat di Auditorium Radio Hang Batam. Sabtu 19 April 2014 pukul 6 hingga 7.30 pagi dengan tema Muhadoro Sobahiyah Mengenal Asmaul Husna tentang Ar-Rozak disiarkan langsung di Radio Hang Sabtu 19 April 2014 pukul 9.30 pagi hingga jelang zuhur dengan tema Kajian Khusus Muslimah Rumah yang Damai bertempat di Auditorium Radio Hang Batam Sabtu 19 April 2014 pada Isya hingga selesai dengan tema renungan dan faedah surah Al-Kahfi ayat 32 hingga 44 bertempat di auditorium Radio Hang Batam, Ahad 20 April 2014, pukul 6 hingga 7.30 pagi dengan tema Muhadoro Sobahiyah mengenal Asmaul Husna tentang Al-Fattah disiarkan langsung di Radio Hang Ahad 20 April 2014 pukul 9.30 pagi hingga jelang zuhur dengan tema Bedah Buku Adab Bergaul bertempat di Auditorium Radio Hang Batam. Demikian informasi Dauro Islam Ilmiah bersama Ustadz Fari Gosim Anus dari Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan buku-buku karangan beliau di toko buku Ahlus Sunnah dengan judul Tepat Memberi Nasihat, Tabir Hidayah, Saat Hidayah Menyapa dan rumahku surgaku. Radio Hang 106 FM Muslim Batam Indonesia. أشكو بثي وحزني إلى الله Sahabat sayang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan ke 468106 atau 467106 dan juga silakan kirim ke pesan singkat kami ke 0856 684 dengan nulis dua huruf KI, spasi nama dan kirim ke nomor tersebut pertanyaan. Baik, sudah cukup banyak dari pesan singkat yang masuk. Pertanyaan kami akan bacakan. Pertama dari Bu Nia di Batam. Bismillah. Ahwan Ustadz, anak punya saudara yang sedang sakit. Apakah saran anak membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falak, Al-Anas, dan ayat kursi? Dan banyak-banyak berzikir dan banyak-banyak baca Al-Quran. Karena sakit dan sembuh datangnya dari Allah Ta'ala. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Terima kasih Nia, sarannya bagus, artinya memberikan saran pada saudara untuk banyak berzikir, baca iya. Al-Quran sebagai rukyah. Dan rukyah juga baik sekali kalau kita merukyah diri kita sendiri. Merukyah diri kita sendiri, apabila perut kita sakit, kita pegang dengan tangan kita ke bagian yang sakit di perut atau di kepala, kemudian kita baca uh, ayat Al-Quran, kita juga baca uh, rukyah-rukyah yang syar'i dari Nabi Muhammad SAW dan hendaklah eh, juga dia juga yang sakitnya berdoa banyak berdoa kepada Allah dan juga seperti tadi yang disampaikan dalam kisah-kisah diantaranya dengan bersedekah ya Insya Allah semoga Allah menyembuhkan uh, sakit saudara Bu Nia dan semoga Allah menyembuhkan siapapun dari saudara-saudara kita yang sedang sakit. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kelahiran kita akan masuk pada penelpon yang sudah masuk kita terima pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu dari siapa di mana? Eh, dengan Yati Ustaz di Batam. Silakan. Iya, uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebenarnya uh, apakah sedekah itu bisa menolak bencana dan musibah yang akan datang Ustaz? Itu aja, Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah sedekah itu bisa uh, menghindari dari bencana ya. Uh, uh, ada kata-kata taki masari asu, jadi uh, <clears throat> bisa menghindari dari segala-segala keburukan yang mungkin datang. Itu salah satu manfaat dari dari sedekah. Kemudian juga sedekah menjadi penyebab insya Allah uh, sebagai penyebab kesembuhan dari orang yang sakit insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, kita kembali pada pertanyaan via pesan singkat datangnya dari Ajis di Batu Aji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya agar kita terhindar dari melakukan doa dan maksiat Ustaz. Dari melakukan dosa. Iya. Ya. Ya. Ya. Kita bersama-sama artinya berusaha untuk menghindarkan diri kita dari dosa dan maksiat. Dari dosa dan maksiat. Uh, ada sebuah buku yang berjudul Ada Wadawa ditulis Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Seorang menanyakan kepada Al Imam Ibnu Qayyim bahwa saya berusaha untuk menghindari dosa, tapi nanti dosa datang lagi terus menerus dan lain sebagainya. Mohon nasihat dari beliau sampai beliau menulis satu buku khusus yaitu yaitu ada wadawa sebagai jawaban dari pertanyaan yang sama tadi ya bagaimana di antaranya beliau di awal-awalnya menceritakan tentang keutamaan doa di awal-awalnya. Kemudian juga menceritakan juga dampak-dampak buruk dari dosa, dampak-dampak buruk dari maksiat. Ceritakan apa saja sampai banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tentu uh, intinya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihindari dari segala perbuatan dosa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah bagilah untuk kami, berilah untuk kami rasa takut kepadamu yang dengan rasa takut itu menghalangi kami untuk bermaksiat kepadamu. Kemudian juga eh, kita mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh yang selalu mengingatkan kita, kemudian juga yang menumbuhkan iman kita, menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga di antara hal-hal yang dapat uh, menghalangi untuk menghindari kita dari dari dosa. Kemudian juga kita berusaha menjaga mata kita, menjaga lisan kita, menjaga telinga kita dari mendengar hal-hal yang tidak baik dan memanfaatkan waktu terus untuk dekat dengan Al-Quran, memahami isinya, dan berusaha untuk sabar dan mengamalkan, uh, bermujahadah melawan hawa nafsu untuk mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama berusaha. Uh, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Amin. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Uh, silakan ke 46810. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Uh, iya, maaf Pak bisa volume radionya dikecilkan sedikit Pak. Uh, barakallahu fiikum. Iya. Ah, ya, dengan ya, siapa? <laughs> Ya, Samsudin di Batu Iya, silakan Pak Samsudin. Kadang kita ini nggak yakin dengan doa kita <laughs> sendiri yeah. Ustaz. Iya. Yeah. Gimana Ustaz? Syukron, Assalamualaikum. Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsudin, ya. Ya, di antara syarat-syarat e, doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang berdoa memohon tapi dia sendiri tidak yakin, tidak ada keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Dan ketika kita berdoa kepada Allah dan yakin, insya Allah maha berkuasa untuk mengabulkan doa kita, kemudian kita pun sabar, tidak istiqjal, terburu-buru. Minta doa itu segera dikabulkan saat ini juga. Kemudian setelah kita doa terus-menerus belum juga sembuh, akhirnya kita tinggalkan. Wah percuma, saya sudah doa, sering berdoa tapi belum juga dikabulkan. Dah, akhirnya nggak berdoa lagi. Itu juga dilarang, tidak boleh. Tapi kita doa terus. Doa itu ibadah menunjukkan kelemahan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang berdoa dan ketika doa itu belum dikabulkan, kita berhusnudzon kepada Allah. Belumnya dikabulkan itu adalah baik untuk kita. Baik untuk untuk kita. Tapi tetap menjadikan tabungan di akhirat kita, doa kita dan bisa juga ditunda nanti hmm. dikabulkannya pada saat yang tepat atau mungkin juga di dunia kalau dikabulkan tidak baik bagi kita sehingga Allah belum kabulkan tapi tetap akan menjadikan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah di akhirat. Baik, selanjutnya kita pada pesan singkat datang dari Umu Ahmad di Batam Center. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ruqyah bisa menyembuhkan penyakit hati Ustaz Sukran? Ya. Ruqyah bisa menyembuhkan insya Allah penyakit hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Qur'an itu adalah shifa pengobat, obat dari penyakit-penyakit hati. Insya Allah salah satu caranya adalah dengan eh, merukyah, merukyah diri kita sendiri untuk menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Eh, kemudian juga tentunya kita juga eh, memahami apa yang kita baca dari Al-Qur'an dan mengamalkan isinya bagaimana seharusnya kita menghilangkan sifat sombong itu bagaimana, hmm. menghalangkan meninggalkan hasad itu bagaimana misalnya, tamak kepada dunia, cinta dunia yang berlebihan dan seterusnya, itu perlu kita pelajari dari ayat-ayat Al-Qur'an isinya dan hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama agar kita bisa lebih e, mempraktekkan untuk bisa mengikis dan menghilangkan penyakit-penyakit hati pada diri kita. Syukuran Ustaz, nah, silakan sahabat hang yang dalam Allah dimanapun Anda berada ke 468106 atau 467106. Sambil kita menunggu, kita akan bacakan satu pertanyaan lewat pesan singkat datangnya dari Zahidah di Tiban. Bismillah. Ustaz, apakah kita sangat dianjurkan menghafal Asmaul Husna dan kapankah waktu yang dianjurkan membacanya Ustaz Zakullah Harin? Ya. Oh, ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya dia masuk jannah. Ahsaha menghitungnya di sini. Bila siapa yang menghitungnya di sini bukan hanya hafal dalam lisan semata, tidak. Tetapi dia benar-benar memahami nama-nama Allah tersebut, mengetahui maknanya, dan dia juga mengamalkan. Mengamalkan. Ketika kita yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Ketika kita dihadapi suatu pilihan, dapatkan rizki tapi dari jalan yang haram misalnya. Karena keyakinan kita kepada Allah sebagai Ar-Razzaq, kita tidak ikuti kita yakin insya Allah dengan takwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki. Dan seterusnya, Allah al-basir, maha melihat, Allah maha mendengar, sehingga kita hati-hati ketika kita berbuat. Tidak ada orang lain pun yang melihat perbuatan kita, tapi Allah maha melihat. Tidak ada orang lain yang mendengar, tapi kita yakin Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan dan seterusnya. Ini sehingga perlu dipraktekkan. Adapun waktu-waktunya tidak ada keterangan tentang waktu-waktu tertentu untuk membacanya di setiap saat. Tapi hendaklah kita berdoa dengan menyebut Asmaul Husna tersebut di waktu-waktu yang mustajab seperti sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah di hari Jumat di sore hari misalnya dan seterusnya. Barakallahu fiik. Uh, eh, kami masih menunggu dari lewat penelpon ke dan 468106. Uh, eh, kita sambil menunggu barangkali kita akan bacakan yang datangnya SMS datang dari Ibu maaf masuk kami dari Junawan di Batam. Apa <clears throat> Ustaz, apa doa khusus agar Allah memberikan kita anak? Uh, terus adakah dosa yang membuat Allah belum berikan keturunan Ustaz. Iya. Dalam Al-Quran ada sebuah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob kami, berilah untuk kami dari sisimu ketu, keturunan uh, dari uh, Rabbana hablana min azwajina dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata itu sebagai salah satu juga e, adanya menginginkan mendapatkan keturunan dan keturunan yang yang salehah itu salah satu doanya dan bisa juga doa dengan bahasa Indonesia kita minta kepada Allah kapan saja kita minta pada Allah agar Allah memberikan kepada kita keturunan anak-anak yang soleh, soleha, yang bakti pada orang tua dan seterusnya. Adapun e, Mungkin saja artinya penyebab dari belum dikaruniakan keturunan itu dosa mungkin. Tapi bukan satu-satunya dosa penyebab orang itu tidak dapat keturunan. Berapa banyak manusia yang berbuat dosa juga kan, tapi Allah berikan juga keturunan gitu. Tapi sebagai suatu bentuk evaluasi hal yang baik, bahwa mungkin kita ini banyak dosa sehingga kita berupaya doa kita belum dikabulkan sehingga kita berusaha terus untuk memperbaiki bertaubat seperti tadi yang disampaikan nasihat dari uh, Imam Hasan Al Basri rahimahullah ketika seorang mengatakan mengeluhkan belum ada keturunan maka beliau memberitahukan untuk banyak beristighfar seperti saya dikatakan, bukan berarti tanda kalau orang belum punya keturunan dia sebagai pendosa. Adapun yang punya keturunan berarti dia tidak sedi apa berarti dia sedikit dosanya tidak sama sekali. Bisa jadi orang yang belum punya keturunan juga dia adalah orang yang soleh dan banyak orang yang punya keturunan dia juga seorang banyak berbuat dosa. Semoga Allah mening apa membimbing kita untuk bisa banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Kembali sahabat Tuhan kita akan menerima penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mabuk Bu dengan siapa di mana Ibu? Umu Cahaya di Batu Haji. Umu Cahaya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Ana mau tanya. Iya. Ya. Apa hukumnya menghafal asmaul husna itu yang dilagu-lagukan seperti anak-anak yang diajarkan di TPA uh, eh, dengan alasan bahwa uh, mudah Eh, bagi anak-anak untuk menghafalnya dan lengket Ustaz. Uh, untuk belajar ya Bu ya. Penjelasan Ustaz. Ya, afan. warahmatullahi ya. Ya, ya, untuk anak-anak dengan cara mungkin dilakukan gitu ya untuk mudah menghafal. Uh, saya belum tahu ya artinya uh, bagaimana. Tapi yang jelas setelah kita dewasa uh, kita bukan uh, artinya bukan sebagai suatu asmaul husna sebagai seperti suatu hiburan ataupun sebagai suatu bentuk nyanyian-nyanyian gitu ya tapi lebih kita uh, khususkan bahwa asmaul husna kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lembut dengan kita ada rasa khawatir cemas harap-harap cemas pada Allah Subhanahu wa taala itu yang uh, hendaknya dilakukan oleh orang yang dewasa Adapun untuk cara e, menghafal dengan cara menyanyi dan sepertinya mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya sahabat Hang, kita masih ada cukup waktu. Kita akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat datangnya dari Ibu Yus di Sungai Panas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya ada seorang laki-laki berusia 40 tahun punya penyakit yang tidak kunjung sembuh, udah lebih kurang 14 bulan namanya Ustaz. Dia selalu berobat ke dukun, dukunnya satu dan dukun yang lainnya. Berobat ke rumah sakit dari menyaran dari menyarankan dibawa ke psikiater. Udah berapa dari yang menyarankan dengan yang sama. Saya menyarankan dia berukiah Ustaz, tapi dia tidak mau Ustaz. Apakah dengan berukiah penyakit bisa terangkat? Terus apa yang harus saya upayakan kepadanya Ustaz? Mohon pencaranya Ustaz. Ya. Jadi pertama eh, kita doakan orang yang sakit itu ya, ya. bahwa itu menunjukkan juga empati kita, bahwa kita eh, hmm. ikut merasakan sedih juga dengan penyakitnya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya. Kemudian juga hmm. berusaha mengingatkan agar dia tetap sabar, dia tetap istiqomah, dia tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah di balik musibah. Seperti menghapuskan dosa-dosa. Kalau dia itu ridho dan ikhlas ya, dia itu ridho uh, dan ikhlas, sabar, tidak menggerutu, tidak bersangka buruk. Allah akan menghapuskan dosanya, Allah akan meninggikan derajatnya dan akan memberi pahala tanpa hisab. Hmm. Kemudian untuk istiqomahnya diingatkan bahwasanya ada jalan pengobatan-pengobatan yang disyariatkan, yang diperbolehkan, ada juga jalan-jalan yang dilarang. Seperti tadi pergi ke dukun dan lain sebagainya, di mana Nabi SAW melarang keras e, seorang untuk mendatangi e, dukun atau paranormal. E, sehingga adapun apakah pasti dengan rukyah itu sembuh atau tidak, kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ber, berikhtiar, berikhtiar. Ah, berikhtiar dengan eh, rukyah, berikhtiar dengan sedekah, berikhtiar dengan berobat ke dokter dan juga berikhtiar dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan uh, saudara kita tersebut dan saudara-saudara kita lainnya. Amin. Ya Baik, kita akan bacakan lagi pesan singkat datang hamba Allah di Singapura. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, begitu banyaknya fitnah di air ini Dalam ingin mencari keriduan dari Allah Dan pahala yang banyak dengan ini Ingin berbuat baik demi karena Allah Tiada apapun yang diminta balasan Ustaz Tetapi niat kita dihalang Malah kita dituduh menzolimi Mohon nasihatnya Ustaz Buat diri Ana sendiri dan saudara yang lain Agar jangan mudah buruk sangka Ustaz ya. Iya. ya Ustaz. Jadi pertama memang dalam kehidupan e, bisa jadi kita difitnah dan bisa jadi kita memfitnah. Bisa jadi kita dituduh dan bisa jadi kita menuduh. Yang berbahaya kalau kita memfitnah, kita menuduh. <clears throat> Itu yang berbahaya karena menjadikan dosa perbuatan dolim diri kita kan. Tetapi kalau kita dituduh, kita difitnah itu alhamdulillah gitu kan. Satu kebaikan hakikatnya untuk kita, hakikatnya untuk kita. Dan satu sisi juga kita juga cek lagi apakah mungkin jangan-jangan ada sisi benarnya dari tuduhan tersebut. Mungkin benar semua kita saja yang merasanya dirinya kita benar padahal kita salah. Kita cek lagi. Tidak tidak a priori dan tidak antipati terhadap tuduhan dan kritikan. Kemudian mungkin tidak semuanya salah, tapi ada sisi benarnya perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita justru berterima kasih jika uh, uh, mendapatkan uh, tuduhan. Dan kemudian jika benar-benar memang salah tuduhan tersebut, itu adalah fitnahan belaka, uh, itu adalah dusta dan seterusnya, maka insya Allah menjadi penghapus dosa bagi kita. Itu pun kebaikan bagi kita juga sebenarnya gitu kan. Nah, walaupun kita juga perlu menolong saudara kita yang berbuat dolim tadi agar dia tidak berbuat dolim. Kalau memang bisa diklarifikasi itu bagus. Bertemu, adanya komunikasi, mungkin ada salah paham dan seterusnya. Tapi kalau ternyata sulit sekali dan tidak memungkinkan hmm. karena tidak tidak mau menerima informasi dan tidak mau berkomunikasi sama sekali dengan kita, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap sabar dan usahakan membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Kita malah membalasnya dengan kebaikan, tidak membalas dengan keburukan. Wallahu a'lam itu saja. Jazakallah khairan uh, ah, Ustaz uh, ah, kita akan terima kembali penelpon yang sudah masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Ibu dengan siapa di mana Ibu? Ini dari hamba Allah di Batam Pak Ustaz Silakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi uh, oh, Saya mau nanya Ustaz ah. uh, Saya punya anak berumur 20 tahun laki-laki Iya -laki. yeah. yeah terus dia udah terlanjur berbuat kesalahan besar Ustaz dia berzina sama perempuan yang lebih tua dari dia gitu iya yeah. nah, perempuan itu sebelumnya udah berzina juga sama uh, tunangannya udah beberapa kali gitu tapi sekarang dia minta anak saya untuk menikahinya Ustaz mm. jadi saya menolak aja anak saya pun menolak untuk menikahinya Ustaz mm. pertanyaannya jadi, ibu ah? ha? pertanyaannya Iya, pertanyaannya uh, apakah uh, apa hukumnya kalau seandainya saya tidak mau menikahkan anak saya dengan dia Ustaz? Soalnya perempuan itu bukan perempuan baik-baik Ustaz. Ya, itu aja ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama untuk anak tersebut yang telah berbuat zina hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena zina itu adalah dosa besar. <clears throat> Perbuatan dosa besar. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Begitu juga kepada perempuan tersebut yang telah berbuat juga adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa besar itu akan menghalangi orang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala menghalangi hati kita untuk menjadi lembut, cinta pada Allah, merasa khusyuk dan seterusnya. Banyak sekali pengaruh-pengaruh buruk dari dari perbuatan dosa. Perbuatan dosa juga menghalangi kita untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan, nanti banyak kesulitan-kesulitan, hati tidak menjadi tenang dan seterusnya. Dan setelah itu juga berusaha untuk istiqomah. Untuk benar-benar kita menjaga diri kita dari segala Eh, pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan cari teman-teman yang baik hadiri majelis-majelis ilmu gitu kemudian adapun tentang permasalahan uh, anak tersebut tidak bersedia menikah dengannya dan ibunya juga tidak setuju dan lain sebagainya maka tidak ada keharusan bahwa dia harus menikahi gitu kan tidak ada keharusan ini. Jadi itu permasalahan zina, suatu permasalahan tersendiri, suatu perbuatan dosa besar. Tapi untuk masalah menikah adalah suatu pilihan yang benar-benar seorang harus memilih pilihan yang tepat, mencari calon ibu dari anak-anak kita yaitu e, ibu yang salehah, seorang istri yang salehah yang dapat membimbing, mendidik anak-anak kita dengan dengan sebaik-baiknya dan menjadikan rumah tangga juga saling mengingatkan satu sama lain Uh, dan mengingat untuk hmm. semak, apa membantu kita untuk taat pada Allah. Cari istri yang membantu suami untuk taat pada Allah. Cari suami yang dapat membantu istrinya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah melindungi kita semua hmm. dari segala fitnah, dari segala dosa kecil maupun dosa besar. Amin. Hmm. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, satu lagi sebagai pertanyaan terakhir Balangkari ya. Uh, datangnya dari Bu Esi di Batam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada doa seorang istri agar suaminya lebih soleh Ustaz? Iya seperti doa yang tadi juga Rabbana hablana min azwajina itu berlaku umum ya dari pasangan kami ya, ya, sebagai penyejuk hati. Kemudian saya tidak tahu persis doa-doa ya, yang maksur ya tentang agar suami itu menjadi lebih soleh tapi bisa kita doa dengan bahasa Indonesia mohon pada Allah hmm. Subhanahu wa taala agar suami kita itu menjadi lebih soleh lagi dari yang sekarang di samping kita juga doa untuk diri kita sendiri juga agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang soleh amin sebagai penutup Ustaz silakan Ustaz ya, ya. atau mungkin kita ada pertanyaan dari lewat telepon ya. barangkali ada dulu ya. silakan. Ya. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kita masih ada lebih kurang 5 menit ke depan ya uh, Sebelum Ustaz nanti memberikan kajian untuk di pagi hari ini jam 9.30 uh, eh, Kami sambil menunggu mungkin pertanyaan yang masuk Kami akan memberi informasi bahwa Insya Allah nanti Ustaz akan mesin kajian daurah ilmiahnya Sebagai kajian terakhir di Batam yaitu dengan judul bedah buku ya adab bergaul. Ini sungguh sangat menarik bagi kita. Silakan hadir di kesempatan yang ada. Uh, ajak saudara-saudara, teman-teman kita untuk bisa hadir di kesempatan kali ini. Insya Allah sangat bermanfaat buat kita dan tentunya buat keluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya. Silakan Ustaz. Ya, ya. Eh, saya lupa apakah pernah menyampaikan di Batam kisah ini ya. Dalam yes. Iya. beberapa waktu yang lalu saya berada di Jeddah, yeah. kemudian berkunjung kepada guru saya di Madinah. Uh, saya ke rumah beliau, ternyata di rumahnya itu ada kotak infak. -hmm. Saya tanya, ternyata beliau katakan ini saya anjurkan untuk anak-anak saya setiap hari berinfak menyisihkan dari uang jajannya. Yang nanti infak itu dikumpulkan dan bisa digunakan untuk kepentingan kemaslahatan untuk sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Uh, beliau juga membawakan satu hadis Nabi SAW bahwa setiap pagi itu ada malaikat yang mendoakan kan kepada orang yang berinfak untuk diberi uh, tambahan kebaikan, kemudian juga agar uh, kepada orang yang tidak berinfak yang menahan diri dari infak untuk diberinya kebangkrutan, adanya doa dari malaikat setiap harinya. Subhanallah, ketika sore hari saya sholat asar bersama beliau di masjid dekat tempat tinggal beliau ya setelah selesai sholat asar, ternyata imam masjid itu membacakan ayat Al-Quran, memberikan tausiah, kultum, kuliah tujuh menit kurang lebihnya. Beliau membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran ayat 92. Allah berfirman, Lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tumfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim kalian tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apapun yang kalian infakkan tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui. Imam Masjid itu menceritakan kisah Abu Talha yang menginfakkan kebun yang sangat dicintainya. Jadi menginfakkan harta itu bertingkat-tingkat, ada menginfakkan sebagian dari harta, ada yang menginfakkan sesuatu yang dicintainya dan ada yang lebih mengutamakan untuk saudaranya daripada dirinya sendiri. <clears throat> Meskipun dia membutuhkan. Kemudian juga keutamaan seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya, Sampai guru saya juga sempat menyampaikan bahwasanya kamu sering pergi dakwah dan lain sebagainya. Tolong perhatikan keluargamu. Jangan mereka eh, apa apapun yang mereka minta untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, janganlah kamu pelit, janganlah kamu kikir katanya. Selama kamu mampu dan hal itu bukan hal yang mubadir, bukan hal yang buruk, mudahkanlah, luaskanlah, lapangkan untuk mereka. Karena semoga Allah juga melapangkan untuk untuk Anda. Subhanallah, sore harinya saya diajak oleh beliau sholat di Masjid Nabawi, sholat maghrib. Ternyata di sholat maghrib itu saya lihat pemandangan yang sangat indah selesai sholat. Ada dua anak kecil. Yang satu sekitar 10 tahun, yang satu 8 tahun kurang lebihnya. Yang satu membawa termos berisi kopi, yang satu termos berisi teh. Dan juga membawa masing-masing korma anak ini pergi keliling ke jamaah yang sedang duduk, sudah selesai sholat ya, sedang menunggu isya. Jadi agak santai, mereka menawarkan, apa mau teh, apa tidak, atau kopi. Ini korma, silahkan. Alhamdulillah. Bahkan ada juga orang yang dari kejauhan manggil-manggil, sini, kemari, gitu. Saya minta teh dan lain sebagainya. Dengan semangatnya sekali anak itu bersedekah, teh dan kopi serta korma. Subhanallah. Orang tuanya yang memotivasi mereka gitu kan, melatih mereka sejak kecil untuk gemar bersedekah. Semoga eh, hal-hal uh, yang seperti ini juga memotivasi khususnya untuk diri saya sendiri, keluarga dan juga kaum muslimin di Batam maupun di Johor, di Singapura dan lain sebagainya untuk uh, berusaha untuk uh, bersegera berbuat kebaikan sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya uh, sakit yang Eh, banyak menghalangi kita nanti untuk beramal soleh. Selama kita mampu, jangan kita tunda-tunda. Kebaikan itu jangan kita tunda-tunda. Kita segerakan. Karena nanti datang saatnya seorang ingin berbuat kebaikan tapi dia tidak bisa. Sebagaimana ucapan Ustadz Abdullah Banekma kan, karena lumpuhnya dia ingin pergi ke masjid sholat lima waktu, tapi karena kondisi fisika tidak bisa, dia itu lima waktu untuk berangkat ke masjid karena dia lumpuh misalnya. Sehingga apapun kita tidak tahu hari esok ke depan, tetapi kita berusaha di sini eh, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Kemudian juga wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha wal ard. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah dan bersegeralah untuk mendapatkan jannah. Jangan kita tunda-tunda. Setan itu biasa berusaha untuk kita ini menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda nanti saja seorang mau berbuat kebaikan, dikatakan nanti saja saya taubatnya kalau saya sudah selesai kuliahnya. Nanti selesai kuliah juga nanti kalau sudah dapat pekerjaan. Ada satu halangannya, tidak banyak. Setan itu memberikan halangannya seringnya satu. Nanti kalau sudah bekerja, nanti saja kalau sudah nikah. Nanti saja kalau sudah haji dan seterusnya sampai akhirnya datangnya wafat kematian sebelum kita berubah untuk bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersegera dalam hal kebajikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk eh, dapat saling tawasobil hak haq wa tawasau bis menjadi eh, pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallah khairan saat atas nasihat-nasihat Ustaz yang begitu sangat bermanfaat bagi kita semua insyaallah Allah Ustaz dan insya Allah kita akan bersama kembali. Eh, insya kita mendoakan Ustaz selalu sehat dan lancar semua segala urusan Ustaz. Insya Allah. Barakallah. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada dengan satu nasihat yang sangat singkat tadi dari Ustaz Insya Allah bermanfaat buat kita Bayang kita, kita motivasi kita agar kita selalu saling membantu-bantu dalam kebaikan Tentunya dalam untuk urusan akhirat kita Insya Allah Mari hadir dalam session terakhir Ustaz di Batam Insya Allah di jam 9.30 pagi ini ajaklah Ustaz, eh, ajaklah saudara-saudara kita untuk bisa hadir bersama-sama dengan topik yaitu bedah buku ya adab bergaul dengan topik tersebut. Insya Allah sangat bermanfaat. Silakan hadir dan kami mohon maaf tentunya banyak mungkin ada beberapa pesan singkat pertanyaan yang tidak bisa kami baca karena mungkin tidak berhubungan dengan topik kali ini. Dan mohon maaf sekali lagi para pendengar mungkin yang via telepon maupun SMS yang belum kita sampaikan untuk kami jawab. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah, bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfirika wa atubu bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.